Ini pertanyaan juga mungkin berhubung kemarin nih. Siapakah da'i yang sangat mikir tersebut yang Ustaz ceritakan semalam? Beri kami nasihat tentang dia tersebut sejauh apa kesalahan da'i tersebut sampai ulama ikut menasihatinya Allah khair. Hah? Da'i ini adalah makhluk falsafah. Falsafah yang jenis ya pupus dari denai pendekar denai penyemang tidak ya, ini ya banyak tahu tasawuf antum tahu tapi dia kasih namanya kan merugi kan Matudinya sekarang gabung dengan Zubair Zubair itu salah seorang murid Solo Perawang sebab masalah dakwah kalau kita pergi satu tempat selalu kita saja kita pergi mengisi ya pergi ini. saya sekarang ini semacam ini diundang oleh orang yang tidak saya kenal Na'udzubillah. Sabar kata Allah dan ilmu kepada Allah Azza Jalla. Diundang saya oleh Abu Ihsan misalnya. Na'udzubillah dajjal itu. Undang misalnya. Saya tak paham ke tempat dia. Apa tanggapan kalian? Jawab. Nah, coba kalian. Tak mau datang. Mungkin gigi mulut kena seluruhnya. Sampai ke mana telah laporkan seluruh prasasti dan mesin suara itu Kalau di Perawang sebab di Perawang itu yang membina dari tahun 90-an saya dakwahnya selalu satu minggu juga walaupun ya, tiga bulan atau empat bulan dia ada dari Perawang itu ada kasus kasus dalam masalah sekolah di antara sekolah SDIT dengan sekolah produk satria sebagian para sahabat ilmu akademis ini menginginkan SDIT modul ikhwan muslimin jadi ada pengakuan dari pemerintah, ada kurikulum pemerintah dan ada ya dapat dana bos, dana bis, dana onda, dana Suzuki, dana Kawasaki itu kan. apa punya tempat itu. Kalau itu mereka ini bermasalah sekarang. Yang bermasalahnya dengan saya dan dengan sebab. Seharusnya posisi daripada Dajjal Mirna ini pada rahmatullah posisinya dia bukan langsung datang ke situ. Dia tanya saya, harus bersyukur dia. Kalau kita punya adab. Adab sesama da'i, adab sesama doa, dan adab saya jauh lebih tua daripada dia. Maksudnya, dia sama Ali itu jauh banget dari saya. Kamu bilang pada kalian, pada awal sholat pengobatan ini mereka masih kocok-kocok boleh golongan. Karena Pak Ali seperti itu. Ini orang tua dari sini. Saya apa hukum itu? Saya sudah mengalami monak di situ. Kamu, itu? Musbat, sunnah. Nah, siapa yang tanya para sahabat? Ada apa di Karawang sebenarnya Ustaz? Ada hak juga. Tapi kalau tanya para saya terangkan begini, begini, begini. Apa dia tanya Ustaz Ali? Terus Ali. Lalu undang oleh orang-orang Zubair yang bermasalah ada apa? Gimana menurut pandangan itu? Itu kan. Kalau dia punya ada, punya ada kepada saya sebagai dai, yang jauh lebih kuat kepada dia, buatkan seminar di situ, dan tahu keadaan mereka, menurut saya. Rumah yang paling tahu tentang faktor siapa? Kamu punya rumah atau punya rumah? Ah, yang paling tahu tentang satu rumah, orang punya rumah atau orang punya rumah? Orang punya rumah lah. Saya tanya soal ini.